bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala wa ghafar lahu yang disebutkan oleh beliau bahwasanya dakwah syekh ialah dakwah kepada tauhidullah mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam perkara ibadah memberantas kesyirikan-kesyirikan kebid'ahan-kebid'ahan khurafat takhayul sihir perdukunan dan yang semisalnya maka bifadlillahi wa minnatih dengan kenikmatan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan dakwahnya Syekh ini dakwah mubarakah dakwah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada zamannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua kebid'ahan menghancurkan semua balalah kesesatan memporak-porandakan bentuk-bentuk kesyirikan dan dakwah beliau pun menyebar tidak hanya di Jaziratul Arab namun juga menyebar ke ujung dunia menyebar ke India menyebar ke Syam menyebar ke Basrah menyebar ke Yaman Bahkan barakah dakwah Syekh sekarang ini pun terasa dan menyebar ke santero penjuru dunia. Dan disebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa dakwah Syekh ini didukung, dibela, disokong oleh Al-Su'ud penguasa Saudiah yang lebih tepat ketika itu disebut dengan penguasa dir'iyah. Penguasa dir'iyah. Karena cuman kecil lingkupnya. Dan muasisnya pendiri daulah diriyah ketika itu ialah Muhammad bin Su'ud. Rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Beliau ini orang pertama di Fir'iyah. melalui saran istrinya dan dua saudaranya Musyari dan Taniyan Ibn Su'ud beliau akhirnya membela menerima da'ud Syekh rahimahullahu taala sepenuh hati sehingga dengan bersatunya kuwatun ilmiah wa quwatul eh, imaratiyah sultaniyah kekuatan ilmu dan kekuatan kekuasaan yang ada pada waktu itu maka dakwanya Syekh rahimahullahu taala bersebar dan lebih-lebih lagi khanafitin azakumullah pada masa Al-Amir Al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz bin Muhammad ibn Saud putranya Muhammad bin Saud, Raja Abdul Aziz. Raja satu ini, Allah tidak hanya sebagai seorang amir, tidak hanya sebagai seorang imam, seorang penguasa, namun dia juga seorang alim, termasuk murid seniornya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, rahimahullahu taala ghafaralah. Sehingga dengan ilmunya beliau, dengan kekuasaannya beliau. Maka dia bisa menumpas kesyirikan-kesyirikan, kebidahan-kebidahan, semua perkara-perkara yang menyimpang dengan kekuatan dan juga dengan ilmu wal bayan, dengan hujjah, argumentasi, dengan penjelasan sehingga dia bisa mematahkan sekian banyak argumentasi-argumentasi yang dimunculkan oleh beberapa dual ada daulah Nusriyah, daulah Uthmaniyah, dan yang semisalnya yang mereka semua menolak dakwahnya Asyik Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Sehingga di zaman beliau ikhwanabitin azakumullah yang namanya keamanan itu luar biasa. Yang namanya rasa aman, tentosa, tentram itu sangat luar biasa. Sampai orang itu berjalan mengelilingi mengelilingi kekuasaan kerajaan yang ada ketika itu sendirian, nggak takut dengan penjambret, nggak takut dengan penodong, nggak takut dengan penculik, nggak takut dengan musuh. Bahkan sampai digambarkan ya Al-Jubat Orang-orang yang ditugasi oleh sang raja untuk mengambil zakatnya rakyat Zakat ya bukan pajak Zakatnya rakyat mereka pulang membawa zakat tadi dan di tengah jalan mereka menjadikan harta itu sebagai tempat tidurnya, uang zakat dijadikan sebagai bantalnya, dijadikan sebagai alasnya, tidur dengan tenang dengan tanpa rasa takut dari sang pencuri atau penyamun atau yang semisalnya. Sangat tenang, sangat aman, bahkan dilimpahkan oleh Allah Taala dunia kepada mereka. Ini masa-masa keemasan kerajaan Saud ialah pada masa Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad ibn Saud rahimahullah. Dan juga diteruskan pada zaman anaknya, anaknya pula Raja Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Juga sama. Dan di awal-awal diteruskan pada awal-awal generasi pemerintahan putranya Saud yakni Raja Abdullah Abdullah Ibnu Su'ud, Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Muhammad, Ibnu Su'ud. Ada Syekh Muhammad rahimahullahu taala beliau menemui zamannya Muhammad bin Su'ud, menemui zamannya Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, menemui zamannya Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud dan pada masa-masa itulah masa-masa keemasan mamlaka Saudiyah dan itu berkat barokah dakwah tauhid, barokahnya dakwah ahli sunnati wal jamaah, barokah dakwah salafiyah yang menyuruhkan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Naam. Sampai khanafitin azakumullah seorang penguasa Uyainah di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum ke Diraiyah singgah di sana Ya, beliau sebelumnya di Uyainah, kemudian diusir sama penguasanya menuju ke Diriyah. Ketika di Uyainah, beliau sebelumnya juga dimuliakan oleh penguasanya yang bernama Utsman ibnu Ma'mar. Namun diusir sama penguasanya karena takut, dihasut sama musuh-musuh dakwah. Penguasanya khawatir dunianya akan hilang, kekuasaannya akan akan jatuh, akhirnya mengusir Syekh. Namun begitu dia melihat bagaimana dakwahnya Syekh yang berkembang pesat, negara diraiyah, kemudian berkembang pesat, futuhat, kemenangan-kemenangan mereka capai sampai memperluas daerah. Tidak hanya di, di saja, namun di Hijaz, di Mekah, Yaman, Syam, Irak, dan sekitarnya. Itu semuanya masuk pada lingkup kekuasaan Al-Su'ud. Dia benar-benar merasa menyesal merasa menyesal ya azakumullah. Namun penyesalan itu di belakang Allahul musta'an. Ada ya azakumullah. Secara ringkasnya eh, dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah yang dibela oleh Al Saud rahimahumullahu taala dan sampai sekarang ya azakumullah masih berjalan Mamlakah Al Arabiyah Al Saudiyah di bawah kekuasaan Al Saud yang dibantu oleh al-syekh. Nah, <clears throat> Sekarang kita masuk pada pujian Al-Imam rahimahullah rahimahullahu taala terhadap dakwah yang dilancarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن اسماعيل الامير dan di antara pujian yang diberikan oleh para ulama ialah apa yang diucapkan oleh alim Sana'a yaitu Muhammad ibn Ismail al-Amir yang dikenal dengan Sana'ani Muhammad ibn Ismail al-Sana'ani al-Kuhlani dan dia nifana fitina azakumullah min dzurriyyatil Hasan bin Ali termasuk anak turunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma min ahli bait fi hadha syekh rahimahullahu taala syi'ra tentang syekh ini yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah syi'ran dalam bentuk syair yang dibawakan di sini khana fitina azakumullah penggalan syairnya penggalan syairnya Al-Imam Sanani rahimahullah. Adapun awalnya adapun awalnya kana fitina azakumullah. As-Sanani rahimahullah menyatakan Salamun ala najdin wa man halla fi najdi wa in kana taslimi ala al-bu'd la yujdi. Dikenal dengan qasidah daliyah Sebab di akhir kasidahnya semuanya hurufnya dal. Kasidah ad-daliyah. Awalnya salamun ala najdin wa man halla fi najdi. Wa in kana taslimi ala al bud la yujdi. Salam sejahtera untuk Najd dan orang-orang yang tinggal di Najd. Walaupun salamku dari kejauhan ini enggak ada manfaatnya. Kemudian dibawakan apa namanya uh, eh, bait yang panjang di antaranya karena betina azakumullah ya ini. Saya saya, saya bawakan baitnya begitu sampai kepada bait yang disebutkan dalam buku ini kita terjemahkan. Ada yang sebelumnya yang terjemahkan. Sebelumnya ya kawan dia mengatakan Kifi was'ali an alimin min halla suhaha bihi yahdadi man balla an manhajir rusdi محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا يرزي وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد siwa ma ata an rabbina wa rasulih fadzalika qaulun jalla qadran an raddi wa amma aqawilu rijali fa innaha taduru ala qadri adillati fin naqdi ini awalnya kemudian beliau membawakan syair yang dicantumkan di sini sama Syekh Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah naqra'uhu kita baca وَقَدْ ahbaru anhu bi بِأَنَّهُ Dan sungguh telah datang berita tentang dia, Musyif, bi'annahu. Bahwasanya beliau, yu'idu lana syar'a syarifa bima yubdi. Yu'idu lana, mengembalikan untuk kita, asyar'a syarif. Syariat yang mulia ini, bima yubdi, dengan apa yang, yang telah nampak wa yansyuru jahran ma tawa kullu jahilin. Dan beliau menyebarkan dengan terang-terangan apa yang disembunyikan oleh setiap orang yang jahil. Wa mubtadi'in minhu dan yang disembunyikan oleh ahli bid'ah daripadanya. Fawafaqa ma indi. Maka yang dia serukan itu sesuai dengan apa yang ada pada saya kata Sanani. yakni Sunani mengatakan dakwahnya Syekh rahimahullahu taala sama dengan dakwah saya. Begitu. Artinya beliau nggak menyangka. Nggak menyangka ya Allah kalau ternyata ada orang lain yang sama prinsipnya dengan beliau. Aswan Ali di San'a. Dalam keadaan beliau tidak bisa berbuat apa-apa di San'a. Karena cengkeraman orang-orang syiah ketika itu. Beliau merasa e, menyendiri, asing, di Begitu sampai berita tentang Syekh rahimahullah, beliau memuji dengan face seperti ini dan mengatakan bahwa dakwahnya Syekh sama dengan apa yang ada pada saya. Fawa faqama indi. Maka sesuai dengan apa yang ada pada saya. Wa ya'muru arkana syari'ati hadiman. Masyahida ballan nasu fiha an rusdi. Dia telah memakmurkan rukun-rukun syariat hadiman dalam keadaan dia menghancurkan masyahidah masyhad-masyhad tempat-tempat apa namanya peribadatan kalau sekarang namanya apa ya Ikhwan masyahid itu tempat-tempat yang mereka jadikan sebagai tempat pengagungan monumen semacam monumen Tanya semisalnya Masyahid itu umum, mencakup monumen, mencakup kuburan, mencakup kubah, perkara-perkara yang banyak diselesaikan sama orang yang di situ mereka berkumpul untuk beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Balan nasu an rusti, di mana umat manusia tersesat daripadanya dari bimbingan. A'adu biha ma'na suwa'in wa mithlihi. Mereka Masyarakat yang ada ketika itu, a'adu biha. Mereka mengulangi, mengembalikan biha dengan masyahid tadi. Makna suwa'in wa mislihi. Makna berhala suwa' dan yang semisalnya. Yahud wa uddin bi'sa dhalika min uddi. Dan juga berhala Yahud, berhala Wud, dan sejelek-jelek al-Wud. Yani kata sunan rahimahullah ta'ala, yang ada pada masyarakat ketika itu dalam bentuk penyembahan kuburan, penyembahan monumen-monumen, penyembahan patung-patung pahlawan, penyembahan-penyembahan pohon keramat, batu-batu keramat, dan yang semisalnya sesungguhnya mereka itu mengulangi lagi penyembahan berhala yang ada pada kaum Nuh di mana mereka ketika itu menyembah orang-orang solehnya yang telah mati. Berhala-berhala mereka yaitu wadan Waswa'an, wayahusa wa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu maknanya. Wa qad hatafu 'inda syada'id bismiha. Dan sungguh mereka telah memanggil hatafu memanggil nelpon kalau bahasa sekarang. Hatif itu telepon. 'Inda syada'idi di saat-saat genting bismiha dengan nama-nama berhala tadi Kama yahtiful muqtar bisamadil fardi. Sebagaimana orang yang dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan dia terpaksa. Dalam keadaan dia genting. Dia memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. As-samad nama Allah. As-samad itu nama Allah. Al-fard. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan isbat ismul fard illah. Tidak ada dalil yang menunjukkan Allah punya nama Al-Fard. Namun di sini ikhbar dalam bentuk pemberitaan saja. Yakni Allah As-Samad yang Maha Esa. Yakni kata Sunai Rahimullah di sini, mereka masyarakat yang ada ketika itu di saat mereka genting mereka bukannya memanggil Allah Subhanahu wa taala tapi memanggil-manggil nama berhalanya ya Wad, ya Suwa, ya يهوث ya Nasr, ya Ya'uq. Kalau sekarang khonafidina Allah manggil-manggil, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Ya Abdul Hasan Nadwi, tolong saya. Ila akhirnya. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Gitu. Manggil-manggil namanya para wali-wali tadi itu yang telah mati. Di saat gentingnya suasana. Seperti keadaan orang yang genting yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ya, ikhwan. Wa kam aqaru fi suhiha min aqiratin. Wa kam dan betapa banyak aqaru mereka menyembelih fi suhiha di pelataran berhala tadi itu min aqiratin dalam bentuk sembelihan. Sangat banyak sekali mereka menyembelih hewan-hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, menyembelih ayam dan segala macamnya di pelataran kuburan-kuburan tadi. Uhillat li ghairillahi jahran ala amadi. Yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jahran terang-terangan ala amadi dengan sengaja. Wa kam ta'ifin haulal quburi muqabbilu. Uh, muqabbilin. Wa kam ta'ifin haulal quburi muqabbilin. Dan betapa banyak orang yang tawaf di sekitar kuburan mukabilin dan dia mencium wa mustalimin dan apa namanya eh, memegang istilah untuk memegang dengan tangan minhun nabil yadi memegang berhala tadi kuburan tadi dengan tangan-tangan mereka. yakni dipegang dengan kuburan, kemudian diusapkan di batanya mereka, katanya salah mereka barokah, ngalah barokah, dicium batu nisannya, ngalah barokah di sana, di sana, kemudian tawaf di kuburan untuk mengagungkan kuburan sang wali tadi. Wah, ini khanafitina azakumullah kenyataan yang tidak hanya dilihat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi juga ternyata dilihat oleh Al Imam Sunani rahimahullahu taala di Yaman. Maka beliau memuji Syekh rahimahullahu taala dengan dakwah beliau yang sedemikian rupa mengembalikan sunnatul Mustafa, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Hada ikhwan pujian dari As-San'ani. Kemudian setelah itu ya khanabitina azakumullah diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menukil bahwasanya sunani, rahimahullah rujuk dari pujiannya ini. Rujuk dari pujiannya ini. Dinukil oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dari gurunya dari sunani. Ada yang mengatakan demikian. Wasahih khanabitina azakumullah Al-Imam Sanani rahimahullahu taala tidak rujuk. Sehingga abiyat syiria ini, bait-bait syair ini yang di situ beliau memuji dakwanya Syekh rahimahullah tetap adapun bait-bait syair lain yang di situ ada ungkapan rujuk pengingkaran terhadap dakwanya Syekh itu tidak sah penisbatannya kepada as tidak sah penisbatannya kepada Son'ani. Dengan ber, ber, berbagai macam bukti akurat yang dibawakan oleh sebagian para ulama, diketahui bahwasanya itu bukan baitnya Son'ani. Tetapi dibikin oleh salah seorang famili kerabatnya Imam Son'ani yang memang dia itu seorang syi'i. Syi'i Rafidhi Tulen yang tidak suka dengan dakwahnya As-Sanani, apalagi dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sehingga dia menulis syair begitu dengan gaya bahasanya Sanani, kemudian sertakan dalam bukunya Sanani. Hada huwa. wa shawab wallahu taala alam bis Allahul musta'an. Hakadah. Ini pujiannya As-San'ani rahimahullahu taala. Wa qala Syekhuna Abu Bakar Husain bin Ghannam rahimahullahu taala. Dan berkata syekh kami, syekhnya siapa ini? Syekhnya Abdurrahman bin Hasan al-Syekh yang punya di Masjid ini. Yang bernama Husain bin Ghannam rahimahullah. Husain bin Ghannam ikhwan fillah azakumullah dia ini termasuk muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Muridnya, pengagum dakwahnya luar biasa. Dan beliau inilah azakumullah salah satu muarikh salah satu ahli sejarah yang menulis dengan lengkap dari dekat sejarah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan sejarah berdirinya Daulah Saudiyah. Dari mulai Muhammad bin Saud, kemudian Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Saud, kemudian Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, kemudian Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Lengkap ya. Ada Husain bin Orang kedua yang termasuk juga al-mu'arrikh, sejarah, sejarawan yang sangat dekat dengan dakwahnya Syekh ialah Ibnu Bashir. Ibnu Bashir. Ini dua-duanya mu'arif. Masya Allah. <clears throat> Sehingga apa namanya dakwah Syekh itu banyak diekspos oleh mereka berdua dan kemudian dimasukkan dalam Rosail, wa Masail eh, Anajdiyah dan juga disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah dan beberapa buku yang lainnya tentang sejarahnya para ulama Saudiyah dan dakwahnya Syekh rahimahullahu taala. Fajazahullahu khaira. Husain bin Ghannam dan Ibnu Bashir. Fihi tentang Syekh. Dia mengatakan, "Laqad rafa'al maula bihi rutbatal huda." Di waktu bihi yu'la dhalalu wa yurfa'u. Sungguh Allah Subhanahu wa taala inal maula telah mengangkat melalui beliau rutbatal huda, tingkatan bimbingan hidayah. Biwaktin pada suatu waktu bihi yu'la dhalalu wa yurfa'u. Pada waktu ketika itu kesesatan itu ditinggikan dan dilulukan Saqahu namirul fahmi maulahu fartawa. Maula beliau, yakni Allah Subhanahu wa taala, saqahu memberi minum beliau namirul fahmi, pemahaman yang banyak lagi bersih. Namir itu diartikan al-kathir dan az-zaki, zaki. Pemahaman yang bersih yang banyak. Fartawa, maka beliau pun kenyang. Warik ini kata kiasan, yakni Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau ilmu yang sangat banyak, pemahaman yang lurus, pemahaman yang bersih, pemahaman yang yang, yang, yang sangat banyak sampai beliau gelegeen, gitu bahasa orang sekarang. Sampai beliau itu kenyang. Wa'ama Kitayyaril ma'arifi yaqta'u. Wa'ama dan beliau berlayar. Berlayar Bitayyaril ma'arifi yaqta'u. Dengan gelombang ma'rifat. Ini gelombang ilmu pengetahuan. Yaqta'u. Beliau putus itu semuanya. Ini gelombang-gelombang ilmu pengetahuan yang ada itu beliau putus semuanya. Dan beliau berlabuh. Berlayar dalamnya. Yani beliau mengarungi samudra ilmu yang sangat luas. Sehingga betul-betul beliau orang yang sangat alim di zamannya. Fa'ahya bihi tauhid ba'dan dirasihi. Maka beliau menghidupkan, lah, maka Allah, Allah ya Pak. Maka Allah menghidupkan bihi melalui beliau at-tauhid ba'dan dirasihi setelah hancurnya, setelah hilangnya, sirnanya. Wa auha bihi min matla'i syirki muhayya'i Wa auha bihi. Dan Allah lemahkan melalui beliau. Min matla'i syirik. Dari munculnya kesyirikan. Muhayya'i. Yang diperluas ketika itu. Muhayya' yakni at-tariqul wasi' al-wadih. Jalan yang luas yang nyata. Ini beliau melemahkan apa namanya bibit-bibit kesyirikan, cengkraman-cengkraman kesyirikan yang luas ketika itu dilemahkan oleh Allah melalui Dakwanya Syekh rahimahullah taala. Sama zirwatal majdi. Sama zirwatal majdi allati Siwahu wala hadha fanaha sumaida'u. Bahasa syair ya, Ikhwan. Alafu kalau apa namanya? Sama zirwatal majdi. Beliau menaiki puncak kemuliaan. Zirwah itu punuk. Yang tertinggi. Sama yasmu ala ya'lu. Beliau tinggi. Mencapai puncak ketinggian kemuliaan. Allati martaqalaha. Yang tidak ada yang bisa menaikinya. Siwahu. Selain orang seperti itu. Wala finaha. Dan tidak pula bisa. Apa namanya. Me, me, menyamai halamannya Sumaida'u. Seorang Sumaidak sekalipun. Sumaidak itu artinya Al-Karim, Al-Sharif, al sakhi al suja Seorang yang mulia, terhormat, dermawan, pemberani. Ini menggambarkan pujian Ibnu Ghannam kepada Syekh. Ini Syekh ini betul-betul mencapai puncak kemuliaan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun selain beliau ketika itu. Walaupun oleh seseorang yang sumaidah, orang yang mulia, orang yang kaya, yang terhormat, yang yang dermawan, yang pemberani sekalipun. Jangankan mencapai puncaknya, mencapai pelatarannya, belum bisa. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah. Wasyammara fi min minhaj wasyammara fi min minhaj sunnati Ahmadi. Dan beliau syammar, sungguh-sungguh menyingsingkan lengan baju itu artinya bersungguh-sungguh fi minhaj sunnati Ahmadi pada manhaj sunnahnya Ahmad yakni Rasulullah SAW yusidu beliau membangun wa yuhyi beliau menghidupkan ma tu'affa wa yurfa'u segala sesuatu yang terhapus dan yang hilang tu'affa yakni tumha sesuatu yang dihapus dari sunnah tadi, wa yurfa'u dan yang diangkat dari sunnah tadi. Itu dihidupkan kembali oleh beliau. Hah? Dibangun kembali oleh beliau dengan dakwahnya. Yunadhiru bil ayati wa sunnatil umirna ilaiha fit tanazu'i narji'um. Beliau yunadhir. Berdialog, berdebat menggunakan ayat-ayat Quran was sunnah dan sunnah yang kita diperintahkan untuk kembali kepadanya ketika ada tanazu persengketaan itu maknanya umirna ilaiha kita diperintahkan kepadanya fitanazu pada persengketaan narji'u kita kembali itu sunnah syairnya bahasa yang tepat beliau berdialog berdiskusi mendebat dengan ayat Quran dan sunnahnya Rasul SAW yang mana kita diperintahkan untuk kembali merujuk kepada keduanya ketika ada persengketaan. Ada dengan nafsul ayah, dengan nafs ayat Al-Quran, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا نعم فَأَضْحَتْ السَّمْحَاءُ Yabsi saghraha. Maka mulailah as-samha. Kelapangan. Kelapangan. Kemudahan. yabsi saghraha. Tersungging mulutnya. Tersenyum ya ikhwan. yabsi yatabassam. Saghr al-fam. Mulutnya tersenyum. Wa amsa muhiyha yubi'u wa yalma'u. Dan yang menghidupkan kemudahan tadi bersinar dan yalma menyilaukan sinar yang berkilau-kilau. Ini menggambarkan tentang keadaan ketika itu dengan doanya Syekh rahimahullah taala barokahnya terasa sehingga kelapangan hidup, kemudahan hidup tersebar ketika itu senyum tersungging ada pada wajahnya kaum muslimin dan apa namanya syiar-syiar eh, Islam ketika itu betul-betul bersinar dan berkilau-kilau. Wa'ada wa'ada bihi nahjul ghiwayati qamisa. Dan jadilah atau kembalilah manhaj penyimpangan nahjul ya Prinsip penyimpangan qamisa terhapus dengan dakwanya beliau. ya yakni semua perkara yang menyimpang, penyimpangan-penyimpangan yang ada terhapus dengan dakwanya beliau rahimahullah. Wa kana maslukan bihin nasu Padahal sebelumnya prinsip-prinsip penyimpangan itu ditempuh dengan sangat oleh umat manusia. Maslukan ditempuh bihin oleh umat manusia terbau yani as-sayr dengan sangat kerasnya. Dulunya sebelum zamannya Syekh rahimahullah atau di saat beliau sedang mulai berdakwah yang namanya penyimpangan, kesyirikan, itu sangat Gencar, Luar biasa. Namun dengan dakwahnya syekh, korokannya syekh, maka mereka semuanya langsung berantakan, luluh lantak, belosor, pons. Wajarlah bihi najdun zuyulun istikharuha. Dan dengan beliaulah tertarik najd ini. Ekor-ekor istikharuha yang itu sebagai apa namanya kebanggaannya. Najd nama tempat. Najd. Wa huqqalaha bil alma'i turaffa'u dan memang layak berhak untuk Najd ditinggikan, dimuliakan bil al alma'i dengan syekh yang al alma'i ini. Al alma'i ar-rajul alladhi yadhunnu dhanna fala yakadu yakdzib. Al alma'i itu seseorang yang punya prasangka yang tepat selalu. Tidak pernah dusta. Kalau dia mengatakan ini A, pasti A. Tidak pernah dusta. Al-Ma'i. Kalau bahasa sekarang, jenius. Fa'adharuhu fiha sawamin sawafiru. Dan sekarang peninggalan-peninggalan beliau pada Najib tadi sawamin perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, sawafiru perkara-perkara yang indah yang elok. Wa anwaru fiha tudhi'u wa talma'u dan cahaya-cahaya beliau pada najis tadi tudhi'u wa talma'u bersinar dan berkilau-kilau. Masya Allah. Ini pujian yang sangat luar biasa dari Husain bin Ghannam rahimahullah taala kepada beliau. Kemudian Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Perlu pula di sini saya bawakan pujian dari ah, Imam Sana'a, ah, Imam Imam Syaukani rahimahullah taala. Supaya Anda mengetahui bagaimana sesungguhnya dakwahnya Syekh. Betul-betul dipuji oleh para ulama di sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak hanya oleh murid-muridnya. Tetapi juga oleh para ulama yang sezamannya semacam Sana'ani. Bahkan ulama yang setelah zaman beliau. Semacam Asyaukani rahimahullahu ta'ala. Dia eh, Syaukani rahimahullahu taala memuji Syekh dengan abiyat syariah di antaranya. Di antaranya beliau menjuluki Syekh dengan ucapannya Imamul Huda Mahir Roda Qami'ul Ida Wa Murwis Sada min Faid Ilmin wa Naili Dikatakan sebagai Imamul Huda Imam petunjuk Mahir roda yang menghapuskan semua kejelekan. Wa qamil aida yang mematahkan semua permusuhan. Wa murwis sada dan yang melicinkan atau yang yang, yang, yang membersihkan karat-karat min faidha ilmin dari ilmu yang banyak wa naili dan ilmu yang diperoleh, berperoleh. Dijuluki sebagai Imamul Huda. Beliau mengatakan Imamul Wara Imamul Wara, Allamatul Asr. Ini pujian Syaukani rahimahullah. Imamnya umat manusia dan alamahnya orang yang paling alim di zaman sekarang ini. Wa Syekhus Suyukhil Habr Fardul Fadaili. Wa Syekhus Suyukh dan beliau syekhnya para masyayikh. Al-Habr. Al-Habr itu julukan orang yang betul-betul mencapai puncak keilmuan. Al-Habar itu julukannya ulamanya siapa ya, Pak? Ulama Yahudi. Habar jamanya apa? Ahbar. Ia menunjukkan orang yang sangat e, berilmu. Fardul ini yang memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki sama yang lainnya. Masya Allah. Ini pujiannya jasa Nani Asy-Syaukani e, rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan tentang dakwahnya dan pengaruh dakwah beliau di masjid. Dia mengatakan, "Laqad ashraqat najdun binuri riya'ihi. wa qama maqamatil huda fit dalaili." Najd bersinar dengan cahaya kilauan beliau dan beliau berdiri pada tempat-tempat bimbingan dengan dalil-dalilnya. Masya Allah. Ini khanafitin azakumullah. Pujian-pujian dari ulama Yaman ini yang saya bawakan ya ikhwan. Belum lagi dari ulama Syam. Belum lagi dari ulama India. Dan yang semisalnya para ulama zamannya beliau ketika itu memuji dakwahnya Syekh rahimahullah taala dan juga memuji langkah yang diambil oleh Al Saud dalam membela dan membantu dakwahnya Syekh rahimahullah taala. Dari ketika itu khana fitin azakumullah daulah Islamiyah, daulah tauhid, daulah salafiyah nabawiyah itu hanya ada pada Al Saud saja. Adapun daulah Mesiriah, beling. Adapun daulah Osmaniyah, amburadul. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Bahkan pada zaman pemerintahan Raja Abdullah, Abdullah bin Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Di akhir-akhirnya mulai gelewang ya Karena sudah banyak meninggalkan petua-petua syekh. Akhirnya mereka serbu sama daulah Mesiriah. Daulah Mesir ketika itu. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Namun sekarang karena bin alhamdulillah Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah kembali sebagaimana semula. Kita melihat para pendahulunya, Syekh sampai sekarang para ulama menjamur di sana, bahkan kibarul ulama menjamur di sana di Mamlakah Arabiyah Saudiyah dan juga di tempat-tempat yang lain para masyayikhuna merasakan dan menikmati para dakwahnya uh, Syekh rahimahullahu taala. Walhamdulillah bahkan kaum muslimin pun juga merasakan dakwahnya Syekh dengan amannya Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah untuk para jamaah haji. Masya Allah. Kalau kamu tanya orang yang haji ya Ivan, pasti mereka mengatakan rindu kepada Bayi lagi. Juga kira aja kalau usah pulang, di Saudi saja. Ayo. Ini orang yang awam ya Ivan, orang yang la ilam induh yang nggak punya ilmu wala Tidak mengerti bagaimana pentingnya dakwah salafiyah, pentingnya dakwah tauhid, bagaimana barokahnya. Belum begitu paham dia, hanya merasakan bahirnya saja. Itu kalau kamu tanya mereka luar biasa, nikmat yang luar biasa, dunia yang betul-betul dihamparkan di sana, surga dunia, rohah, ketenangan jiwa, keamanan yang sangat. Ayo, itu kalau kamu tanya mereka gimana Pak Haji? Yang sekarang ini baru pada pulang. Kamu tanya gimana Pak Haji? Kalau tahun depan baik lagi. Oh iya betul. Memang harus baik lagi tahun depan ini. Tidak ada yang mengatakan nyesel saya haji. Tidak ada. Tidak ada ya. Belum ada itu. Ha? Ini merupakan dakwah, uh, dakwah ya Syekh rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Ini tentang Syekh rahimahullah. Sekarang kitabnya. Qala rahimahullahu taala wa amma kitabuhul madkur. Adapun kitab beliau yang disebutkan tadi, yakni kitab tauhid, fa mawdu'uhu maka judulnya ialah temanya ialah fi bayani ma baasallahu bihi rusulahu. Menjelaskan tentang sesuatu tentang apa yang Allah mengutus rasulnya dengannya. Min tauhidul ibadah dalam bentuk tauhidul ibadah wa bayanihi bil adillati minal kitabi wa sunnah dan penjelasan tentang tauhidul ibadah dengan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Wa dzikri ma yunafih min asyirkil akbar dan menyebutkan perkara-perkara yang meniadakan meniadakan tauhid yakni meniadakan keabsahan iman dalam bentuk syirik akbar. Syirik akbar ya ikhwan itu meniadakan dengan total keimanan yang ada, tauhid yang ada. fi kamalahul wajib al asghari wa nahwih atau segala sesuatu yang meniadakan kesempurnaan tauhid yang harus, yang wajib dalam bentuk syirik asghar dan semisalnya. yakni kalau syirik asghar itu tidak sampai menghapus tauhid atau iman, tetapi mengurangi nilai kesempurnaan tauhid, mengurangi nilai kesempurnaan iman. Isri syirik aswar, Wa ma yaqrubu min dzalik dan apa saja yang mendekati perkara tersebut. Hal-hal yang menjurus kepada syirik asghar atau syirik akbar. Au yusilu ilaih atau yang menyampaikan kepadanya. Yang ini ya kawan, masuk di situ pembahasan al-bid'ah wal ma'asi. Kebidahan-kebidahan dan kemaksiatan yang itu merupakan kantor posnya syirik Akbar atau syirik akbar. Masya Allah. Waqat tafadda li syarhi hafidhul musannif. Dan maju untuk mensyarah bukunya cucunya musannif sendiri. Wahwa dan dia ialah Asyik Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu taala. Dia ikhwan dijuluki dengan Al-Allamah, al hafiz Al-Mufassir, Al-Faqih, Al-Da'iyah, Al-Mujahid. masyaallah Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab Beliau ini khanafidin azakumullah, orang pertama yang mensyarah kitab Tauhid. Orang pertama yang mensyarah kitab Tauhid. adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah. فوضع عليه شرحا Maka dia meletakkan pada kitab Tauhid sebuah syarah penjelasan. ada fihi wafat. Dan dia syiyid, bagus. Dan memberikan faedah pada syarahnya. Wa abraza fihi minal bayan. Ma, ma yuhibbu. luba minhu wa ayyutlaba minhu wa Dan dia menampakkan di situ. Menampakkan dalam syarahnya itu. Penjelasan-penjelasan yang dia suka untuk dicari darinya dan dikendaki daripadanya. ini syarah penjelasan yang beliau suka dijadikan sebagai marji' rujukan dalam bab ini. Wasammahu Taisir al-Aziz al-Hamid fi syarah kitab tauhid. Nah, ini syarah yang pertama ya, Pak. Namun syarah yang terbaik yang paling indah, yang paling utama, yang lengkap ialah kitab Fathul Majid yang kita bahas sekarang ini. Karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah taala. Sehingga hubungan antara apa namanya Abdurrahman dan Syekh Sulaiman apanya ya, Ikhwan? Nisan. Kemudian Syekh Abdullah dengan Syekh Hasan ini ini saudara. Iya, si Abdullah anaknya semua Muhammad. Si Hasan juga anaknya si Muhammad. Abdullah wa Hasan eh, dua-duanya anaknya si Muhammad. Eh, si Syekh Abdullahnya punya anak Sulaiman, Syekh Hasannya punya anak Abdurrahman. Baitul ilmin ya. Mungkin yang kamu bayangkan beliau cuma punya dua anak saja. Hasan sama Abdullah ya. Lah, beliau punya anak yang sangat banyak. Syekh Muhammad dan Abdul punya anaknya banyak ya, Pak. Wakuluh masyayikh. Semuanya para ulama. Dan yang paling terkenal ialah Asy-Syaikh Ali. Asy-Syaikh Ali bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Mungkin karena karyanya belum nyampe dan yang paling nyampe ini Fathul Majid sehingga terkesan yang lebih masyhur ialah Syekh Hasan dan putranya Abdurrahman Hasan. Illa yang masyhur ketika di Ikhwan yang betul-betul menjadi pengganti ayahnya itu Syekh Ali bin Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah taala. Nah, Adapun kitab Taisirul Azizil Hamid sekarang ini dipelajari di Jamiah Al-Madinah. Jamiah Al-Madinah dijadikan kurikulum di sana. Wahai, haythu atlaqa Syekh al-Islam فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ibn Taimiyah. Ini istilah atau musafakannya Ikhwan. Kalau beliau, yakni Syekh Sulaiman, memunculkan istilah Syekhul Islam, maka yang dimaksud dengan beliau ialah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah. Ini dalam buku ini, kalau sebutkan Qala Syekhul Islam, maka yang dimaksud ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wal Hafid. Kalau disebutkan Al Hafid secara mutlak Al Hafid. Qala Al Hafid fal muradu bihi Ahmad Ibnu Hajar Al Asqalani. Paham ya? Ada istilah. Walamma qara'tu syarhahu <clears throat> maka tatkala saya membaca syarahnya beliau ra'aituhu atnab fi mawadhi' saya mendapati beliau atnab terlalu bertele-tele dalam beberapa tempat وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض bil هذا الكل dan pada sebagian tempat yang lain ada tikrar pengulangan yang cukup disebutkan sebagiannya tanpa semuanya walam yukmilhu dan beliau juga tidak atau belum menyempurnakannya ini kitab syarahnya Syekh Sulaiman Taisirul Azil Hamid itu belum sempurna hanya sampai pada bab bab ma fil musawirin bab ma fil musawwirin. Naam. Begitu. Sehingga setelah bab itu sampai selesainya itu murni syarahnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al Syekh. Adapun dari awal sampai babul musawirin itu apa namanya kalau disebutkan qala al muallif rahimahullah itu Syekh Muhammad bin Wahab. Kalau syarah qala syarih disebutkan qala syarih yakni Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Selebihnya itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Disebutkan yang Nabi Azzaikumullah, kenapa kok belum sempurna mensyarahnya? Disebabkan yang Nabi Azzaikumullah, kejadian yang ada pada waktu itu menimpa Tiraiyah, pertempuran, pertempuran yang ada sehingga beliau terbunuh pada usia belum genap 33 tahun. Belum genap 33 tahun, masih muda. Sehingga belum sempat menyempurnakan, beliau sudah meninggal dunia dalam jihad di sabilillah sehingga beliau dijuluki sebagai al-mujahid. Nah. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala fa'akhadtu fi tahdzibihi wa taqribihi wa takmilih. Maka pun saya mulai untuk menyaringnya. Wa taqribihi dan untuk mendekatkan maknanya watakmilih dan menyempurnakannya. Warubbama adkhaltu fihi ba'dan nuqul al-mustahsanah. Dan terkadang pula saya masukkan pada syarahnya dia sebagian nukilan-nukilan yang indah yang dianggap baik tatmiman lil faidah untuk menyempurnakan faidah. Wasammaituhu dan saya namai syarah saya ini dengan fathal Majid li syarah كتاب التوحيد فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dan hanya kepada Allah saya memohon semoga Allah memberikan manfaat dengan buku ini setiap orang yang mencari ilmu dan orang yang telah mustafid yang pandai dalam berilmu. Dan semoga Allah menjadikan buku ini ikhlas karena wajahnya yang mulia dan apa namanya menyampaikan musiran menyambungkan siapa saja yang berupaya untuk mencapai jannatul na'im surga yang penuh nikmat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan masyaallah ikhwan ya fillah azakumullah kita Fathul Majid jadi kitab yang makhul talaqahul ummatul qabul diterima oleh umat oleh para ulama dengan penerimaan yang baik sehingga para masyaikh para ulama setelah beliau mengkaji mempelajari mengulas dan mengajarkannya kepada talabatul ilm demikian pula masyaikhuna al-ma'asirin para masyaikh kita sekarang ini mereka mengajarkan kitab al-majid di murid-murid mereka kibarul ulama yang mengajarkannya ikhwan demikian para betul ilm, para pencari ilmu sudah mengajarkan kitab dalam Majid. Wah oh, bahkan tidak hanya para ulama Ahlussunnah saja. Orang-orang yang fi qalbi zaigh, yang dalam hatinya ada penyimpangan sekalipun mengajarkan kitab dalam Majid. Wah hizbiyun sekalipun. Hizbiyun sekalipun. Itu mengajarkan kitab Fathul Majid. Wah bahkan suka dengan kitab Fathul Majid. Nah, ya maklum. Sebab dengan buku ini bisa menghantam rival hizbiyahnya juga. Allahul musta'an. Amma nahnu insyaallah taala bukan dalam rangka hizbiyah, bukan dalam rangka golongan, bukan dalam rangka partai atau yang semisalnya, tapi insyaallah taala dalam rangka untuk ta'limun nas kita ajarkan kepada umat manusia at-tauhid, tauhid yang murni ini dan semoga mereka bisa memahami dengan baik mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula bangsa dan negara ini mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang bertauhid. Ha? agama tauhid, bangsa bertauhid, negara bertauhid yang insyaallah dengan itu dia akan merasakan nikmatnya, merasakan barokahnya, merasakan uh, keamanan dan sentosa yang ada jauh dari keributan-keributan yang ada sekarang ini. Wallahu taala musawab dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita bahas dan kita mulai kitab tauhid dari awal insyaallah taala walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu